Di saat yang sama sebuah tema yang membuat seseorang hamba bersemangat dalam beribadah, berlomba-lomba untuk menggapai yang terbaik. Demikian yang lain barakallahu fikum akan membuat seorang hamba yang beriman takut kepada Allah Azza wa Jal takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diharapkan bisa meninggalkan atau menjauh dari larangan-larangan agama, larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan juga larangan-larangan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tema tentang indahnya al-jannah, indahnya surga, dan ngerinya neraka. Ikhwanuddin azzakumullah sebelum kita masuk pada pembahasan tentang indahnya surga dan ngerinya neraka ada prinsip-prinsip mendasar yang harus diperhatikan dan diyakini oleh kaum muslimin dikarenakan ini merupakan aslun min usul Islam satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Yang pertama ialah al iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kebangkitan. Ini salah satu daripada rukun iman yang enam yang disepakati dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Beriman adanya hari akhir, beriman dengan adanya hari kebangkitan, mempercayai bahwasanya dunia ini akan hancur binasa dan semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla menuju alam akhirat, alam yang abadi. Barakallah. Beriman kepada hari akhir. Maknanya disebutkan oleh para ulama Al-iman bikulli ma huwa kainun ba'da al-maut. Beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian seorang hamba setelah kematian seorang hamba. Itu pengertian iman pada hari akhir. Ketika ada seorang insan meninggal dunia, saat itu masuk dalam kerangka iman kepada hari akhir. Sehingga meliputi tentang masalah adab kubur, nikmat-nikmat kubur, fitnah-fitnah kubur. Semua yang terjadi di alam barzak, di alam kubur, itu semuanya masuk dalam rangka iman kepada hari akhir. Kemudian yang paling inti daripada iman kepada hari akhir ialah keimanan kepada perkara-perkara yang terjadi setelah hancurnya dunia ini. Begitu hancurnya dunia, masuk ke alam yang berikutnya, alam akhirat. Dari mulai situlah peristiwa-peristiwa penting terjadi berkaitan langsung dengan al iman bil yaumil akhir. Sehingga meliputi keimanan, keyakinan dunia ini akan hancur, akan panah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan hancur, akan binasa. Kalau syai'in halik. Segala sesuatu akan binasa. Kecuali Allah Azza wa Jal. Maka semua riwayat, semua peristiwa tentang detik-detik terakhir hancurnya dunia itu mulai permulaan pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Dan terus demikian, peristiwa demi peristiwa kita semuanya masuk pada iman pada hari akhir yang ujungnya nanti ialah imal jannah wa iman nar. Ujungnya nanti mungkin dia termasuk sebagai penghuni surga ahli jannah atau dia termasuk penghuni neraka ahli nar. Ini semuanya iman kepada hari akhir. Tidak ada yang mengingkari keimanan kepada hari akhir kecuali dari kalangan Zuhriyah kafirah. Ada sebuah sekte yang namanya Zuhriyah. Ini sekte yang kafir yang menolak adanya hari akhir, yang menolak adanya hari kebangkitan. Mereka meyakini bahwa bahwasanya kehidupan yang ada kehidupan dunia saja. Mahia illa hayatuna dunia namutu wa mereka mengatakan tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia saja. Di situ kita hidup, di sana pula kita mati. Dan nanti akan kembali lagi bagaimana semula. Sekte Duria meyakini setiap 36 ribu tahun sekali. Setiap 36 ribu sekali. Dunia akan kembali bagaimana semula. Terus demikian. Tidak pernah ada yang namanya hari kebangkitan. Ini perkara yang menyimpang bahkan disepakati kekufurannya oleh para ulama. Sehingga barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari akhir, maka dinyatakan kafir oleh para ulama. Itu merupakan prinsip-prinsip mendasar daripada iman kepada eh, daripada rukun-rukun iman yang ada. Baik, al-jannah wan nar Terkait surga dan neraka barakallahu fikum itu termasuk bagian daripada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kalau dia mengingkari hari akhir, otomatis dia akan mengingkari surga dan neraka. Barakallahu. Dan barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka konsekuensinya dia harus beriman dengan adanya surga dan neraka. Subhanallah. Prinsip yang kedua yang langsung berkaitan dengan surga dan neraka disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku akidah mereka. Di antaranya saya menukil dari pernyataan Al-Imam al Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah yang dulunya dari kalangan Syafi'iyah di kitab akidahnya namanya Al-Aqidah Al-Tahawiyah beliau menjelaskan kepada kita tentang prinsip Islam berkaitan dengan al jadu wa nar, surga dan neraka. Beliau mengatakan Qala rahimahullahu taala wal jannatu wan naru مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار adlan minhu. Kata At-Tahawi rahimahullah, surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka tidak akan fana, tidak akan binasa selama-lamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Juga Allah menciptakan penghuni-penghuni surga dan menciptakan penghuni-penghuni neraka, di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah kehendaki masuk dalam surga, kabilah dari Allah, keutamaan dari Allah. Dan ada lagi sebagian hamba-hamba Allah Allah menghendaki mereka dalam neraka sebagai sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini prinsip akidah Islam. Dari sini dari poin ini Valentina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah ada perkara-perkara penting yang harus saya yakini. Yang pertama ialah keyakinan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan sekarang ini oleh Allah Azza wa Surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakannya sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ini prinsipnya Islam. Ini prinsip akidah Islam Barakulah. Surga sudah ada. Neraka sudah ada. Baik, surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhlukah Di antara argumentasinya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang masalah surga dan neraka. Disebutkan ketika berbicara masalah surga, wa'iddat lil muttaqin. Surga itu telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan lil lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat dan itu tegas menunjukkan adanya perkara tadi. Kata-kata ada mempersiapkan. Sesuatu yang dipersiapkan sudah ada sebelumnya. Kemudian dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menggunakan fi'il maldi. Fi'il, kata kerja, yang mengandung mana lampau. Jika maknanya telah, telah, sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuatu yang sudah dipersiapkan adalah sesuatu yang telah ada, yang telah berwujud. Bukan sesuatu yang sifatnya khayalan. Paham misalnya ya? Saya kasih gambaran. Ada orang ingin mengundang teman-temannya makan di rumahnya. Makan di rumahnya. Dia bilang sama teman-temannya, ayo ke rumah. Sudah saya persiapkan. Itu kalimatnya. Sudah saya persiapkan makanan-makanan as Aceh. Bisa. ketika antum mendengarkan kata-kata itu, makanannya sudah ada atau dalam benak, dalam ayat Jawabannya sudah ada. Dia mengatakan sudah saya persiapkan. Berarti antum tinggal ke rumah. Sampai di rumah tinggal, tinggal makan. Makanannya sudah ada. Dari mana misalnya? Makanya kalau kita azakumullah kata para ulama kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang surga. U'iddat lil muttaqin. Surga sudah dipersiapkan telah dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa itu menunjukkan surganya sudah ada. Tinggal dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi yang lain ialah ketika Rasulullah SAW Mi'raj mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Mi'raj ke langit di sana Rasulullah SAW sudah melihat dan sudah masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang peristiwa Mi'raj Kata Rasul, "Tsumman talaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha." Fagashiyaha alwanun la adri mahi. Katanya Rasulullah, lalu malaikat Jibril membawa aku pergi lagi hingga mendatangi Sidratil Muntaha Ternyata Sidratul Muntaha itu dihiasi, ditutupi dengan berbagai macam warna-warna yang saya nggak tahu apa itu. Begitu indah, begitu menghebohkan. Kata Rasul, "Tsumma taqaltul jannah." Lalu setelah itu saya memasuki surga. فإذا هي جنافذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك Ketika saya masuk ke dalam surga, ternyata bangunannya itu, tepian-tepiannya dari permata-permata, mutiara-mutiara yang indah. Dan ternyata pasirnya adalah minyak wangi misik. Turabuha miskun. Turabnya, Kasirnya minyak wangi misik. Intinya Pak, Rasul sudah memasuki surga. Kalau surganya belum ada, nggak mungkin dimasuki. Ketika Rasul sudah memasuki surga, berarti beliau e, berarti surga telah ada. Sudah ada dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula barakallahu fikum tentang neraka. Juga sama. Allah mengatakan wahidat lil kafirin. Nar neraka itu sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Sudah dipersiapkan telah ada. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang neraka ini, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Walaqad ra'aytun nar yahtimu ba'dhuha dan sungguh aku melihat neraka satu sama lain saling menampar bergelombang satu sama lain saling menampar itu menunjukkan surga telah ada dan menunjukkan neraka telah ada. Argumentasi yang lain dalam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ber, ber, bersabda Kata Rasulullah lamma khalaqallahu al-jannata wan nar tatkala Allah selesai menciptakan surga dan neraka Allah mengutus malaikat Jibril untuk memasuki surga. Justru melihat. Idhab anzur ilaiha wa ila ma aadatu li ahliha fiha. Jibril pergi ke surga. Lihat surga itu dan lihat apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya dalam surga. Maka Jibril masuk ke dalam surga, pergi, masuk ke dalam surga, melihat surga, melihat apa yang Allah persiapkan untuk surga. Kembali lagi, menemui Allah Azza wa Jal. Kata Malaikat Jibril, La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbu, wa izzatik. Demi kemuliaanmu ya Allah. Sungguh tidak ada seseorang pun yang mendengarkan surga ini Melainkan dia pasti kepingin masuk dalam dikarenakan nikmat yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Lalu mereka juga, juga demikian diperintahkan masuk ke dalam neraka, melihat neraka dan menyaksikan hukuman-hukuman, siksaan-siksaan yang Allah persiapkan dalam neraka. Masuk, pulang lagi dan menjelaskan ya, ya Allah wa izzatik Demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mampu dan mau memasukinya. Menunjukkan apa ya Pak? Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Sudah ditinjau langsung oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini prinsip yang mulia Ternyata prinsip yang mulia semacam ini masih ada juga yang menodainya. Masih ada juga yang mengingkarinya. Muncul di tengah-tengah kaum muslimin sebuah pemahaman yang bernama Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah Qadariyah, mereka menolak. Mereka menolak keyakinan yang menyatakan surga dan neraka sudah ada dan sudah Allah ciptakan sekarang ini. Ditolak sama mereka. Sekte Muqazilah ini menyatakan Allah Azza wa Jal baru baru akan menciptakannya di hari kiamat nanti. Baru akan menciptakannya nanti dari kiamat. Begitu dunia selesai, masuk ke alam kiamat, baru Allah ciptakan surga dan neraka tadi. Sekarang tidak ada surga, dan ada neraka. Ini pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, menyelisihi kesepakatannya ahlu sunnati wal jamaah. Maka pemahaman tadi jangan diterima. Pemahaman tadi pemahaman yang ditolak, dijauhkan dari kita semuanya. Yakin, sekarang ini sudah ada surga, sudah ada neraka, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, yang, yang kedua, eh, yang berikutnya. Pernyataan At-Tahawi rahimahullah, la tafnayani abadan wala tabidan. Surga dan neraka itu tidak akan binasa. Tidak akan fana selama-lamanya. Tidak akan fana selama-lamanya. Ini juga merupakan prinsipnya kaum muslimin. Surga dan neraka itu abadi. Tidak akan binasa selama-lamanya. Dia abadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan surga dan neraka itu abadi. Ketika dunia ini binasa. Ketika dunia ini binasa. Maka semuanya akan hancur binasa. Semuanya akan hancur binasa dikecualikan beberapa makhluk-makhluk tertentu dikecualikan beberapa makhluk-makhluk tertentu yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi akan binasa. Ketika Allah mengatakan kullu syai'in halik, semuanya akan binasa. Allah mengecualikan satu Allah Azza wa Jalla. Jelas. Zat yang maha abadi. Yang nggak mungkin nggak mungkin binasa sama sekali. Yang kedua dikecualikan yang disepakati oleh para ulama ialah arsul rahman. di Allah Subhanahu wa taala. Arusnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah al-kursi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di al-kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursinya Allah tidak akan binasa. Kemudian al jannah wan nar. Surga, surga dan neraka. para fikum. Berikut kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Berikut azab-azab hukuman-hukuman yang ada padanya. Al-jannatu wan nar tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengecualian yang disepakati oleh para ulama. barakallahu fikum. Prinsip yang berikutnya Oh sebentar. E, terkait dengan masalah abadinya surga dan neraka, untuk abadinya surga semuanya sepakat. Tidak ada yang mengingkari. Nanti dia kiamah abadi selama-lamanya. tidak ada yang mengingkari. Adapun terkait dengan neraka, ada sebagian Sekte sesat yang mengingkarinya. Mengingkari abadinya neraka. Mereka mengatakan yang namanya neraka itu tidak akan abadi. Neraka tidak akan abadi. Ada suatu saat di mana neraka itu tidak ada fungsinya. Neraka itu tidak ada fungsinya. Semuanya akan dikeluarkan daripadanya. Dan neraka nanti akan beku. deh. Akan beku. Tidak akan bergerak. Ini keyakinan sekte Jahmiyah. Sebuah sekte yang dikafirkan para ulama. Sebuah sekte yang dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah. Pengikutnya Jahabun Sofwan Allah baik ala hal barakallahu fikum disampaikan supaya jangan sampai kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang semacam itu yakini dengan siakin yakinnya surga neraka abadi selama-lamanya ya dalam surga nanti abadi selama lamanya ya dalam neraka nanti abadi selama-lamanya. Tidak akan binasa sedikit pun. Barakallahu itu. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah abadinya surga dan neraka ini. jelaskan Dia dia nanti Ibn azakumullah ketika ahlul jannah ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam jannah dan ketika ahlul nar sudah masuk ke dalam neraka maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan al-maut kematian yang sudah diwujudkan dirubah menjadi kambing kibas kambing kibas kematian tadi barakallahu fikum ditaruh di sebuah tempat antara surga dan neraka. Kita ruk di sebuah tempat antara surga dan neraka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari dalam dari Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuja'u bil mauti fi surati kabshin amlah fayuqafu bainal jannati wan nar akan didatangkan nanti kematian kematian yang sudah dirubah menjadi wujudnya kambing kibas lalu diberhentikan di sebuah tempat antara surga dan neraka ثم يقال يا أهل jannah dipanggil wahai penghuni surga maka mereka pun melongok menengok dalam keadaan takut jangan-jangan dikeluarkan dari surganya wa yuqalu ya ahlan nar dikatakan lagi wahai penghuni neraka maka mereka menengok gembira gembira siapa tahu dikeluarkan dari neraka Sayyukal maka dikatakan kepada mereka semua. Hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian kenal yang satu ini? Itu juga binti tadi. Fayaqulun na'am hadal maut. Maka mereka semuanya mengatakan iya, itu kematian. Fayudbahu bainal jannati wan nar. Maka disembelihlah kematian tadi di, di, di sebuah tempat antara surga dan neraka. Thumma kemudian dikatakan ya ahlal jannah kuludun pada maut ya ahlal nar kuludun pada maut. Ketika kami kipas tadi kematian disembelih maka dikatakan wahai penghuni surga abadi tidak kematian. Wahai ahlul nar abadi tidak ada lagi yang namanya kematian. Ini katanya Rasul, kabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih dalam Bukhari Muslim, kita imani saja dengan tanpa kita pertanyakan. Karena yang memberitahukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya nanti kematian akan mati. Kematian akan disembelih. Mati. Sehingga semuanya abadi. Yang di surga abadi di neraka abadi. Itu menegaskan kepada kita tentang abadinya surga dan neraka. Barakallah. Ini prinsip-prinsip mendasar ya yang berkaitan dengan masalah masalah surga dan neraka secara umum. Ini semuanya harus ada pada prinsipnya kita. Barakallah. Sekarang kita akan membahas di hari yang pertama tentang masalah surga. Semua yang berkaitan dengan masalah surga, jannah. Terkait dengan masalah bangunan-bangunannya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Lalu kita membahas terkait dengan masalah upaya meraih surga. Dikarenakan surga ini bukan barang murah. Barangnya begitu mahal. Persyaratan dan kunci masuk surga begitu besar, begitu berat. Sampaikan dulu surganya, baru kemudian cari tahu kuncinya. Barakallah. Kita dibalik. Kunci dulu, baru surga. Surga dulu kan. Dapat surganya surganya, barakallah fikum. Baru kemudian kita cari kuncinya. Kita cari kuncinya oh, dapat kuncinya tinggal dibuka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala saja. <clears throat> Baik. Pembahasan tentang masalah surga. Ini ada beberapa poin. <clears throat> Yang pertama tentang masalah bangunan surga. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nuansa-nuansa surga yang kedua berkaitan dengan masalah kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di sana. <clears throat> Kemudian yang ketiga terkait dengan ahlul jannah, penghuni surga. Kita mulai dengan yang pertama. Terkait dengan sifat-sifat surga. Barakallahu fikum. Surga ini berarti na'azakumullah Bangunannya begitu indah. Bangunannya begitu indah. Surga ini memiliki pintu. Ada abwabul jannah. Ada pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah surga ini. Disebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannati adnin mufattahatan lahumul abwab surga-surga adn yang dibukakan untuk mereka pintu-pintunya mufattahatan lahumul abwab. Ini menunjukkan bahwasanya surga Aden memiliki abwabun pintu-pintu yang banyak. Abwabun ada pintu-pintu yang banyak. Dan pintu-pintu tadi mufattahat terbuka diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman para Allah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan setelahnya. Dan para malaikat akan masuk menemui ahlul jannah dari semua pintu. Min kulli bab, dari semua pintu-pintu surga. Mereka mengatakan salamun alaikum Assalamualaikum. Dengan dengan apa? Dengan sebab kesabaran kalian selama ini. Fanit ma'ub badar. Maka sebaik-baik tempat kembali. Surga tempat kembali. <clears throat> ini menunjukkan barakalafikum. Al-jannah laha abwab. Disebutkan dalam riwayat hadis pintu surga ada delapan. Pintu surga ada delapan. Di antara pintu-pintu tadi ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. <clears throat> Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannati thamaniyatu abwab." Babun minha yusamma ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Di surga ada delapan pintu. Satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan tidak akan masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Di dalam Bukhari Muslim dari Zahal bin Sa'ad As-Sa'idi <clears throat> luar biasa. 8 satu pintu namanya Ar-Rayyan. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Nama-nama pintu tadi. <clears throat> Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi syai'in min al ashya fi sabilillah, du'iya min abwabil jannah." Ya abdallah hadha khair. Faman kana min ahli as-salah, du'iya min bab as-salah. Waman kana min ahli al-jihad, دعي min باب jihad. ومن man من min ahli دعي من min الصدقة ومن كان man أهل min ahli من باب min Kata Rasulullah, barang siapa yang membelanjakan dua perkara, Barang siapa yang membelanjakan dua perkara pada sesuatu perkara dari perkara-perkara yang bisa bilillah. Barang siapa yang membelanjakan dua perkara, dua hal, dua pasang untuk kepentingan-kepentingan bisa bilillah, maka dia nanti akan dipanggil dari pintu-pintu surga. <clears throat> Ini menunjukkan bahwasanya pintu surga sesuai dengan amal kebajikan masing-masing. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Ahmad dari Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya di isnadin sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli 'amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal masing-masing orang yang beramal memiliki pintu dari pintu-pintu surga. Dia akan dipanggil melalui pintu amal tadi. Baik. Kata Rasulullah lain. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sodakoh, maka dia ter, maka akan dipanggil dari pintu sodakoh. Dan barang siapa yang termasuk ahli siang, yang cuma berpuasa, akan dipanggil dari pintu siang. Namanya pintu ar Ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah tidak ada seorang pun yang terpaksa masuk dalam pintu tadi. Pertanyaan saya, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua bab tadi? Dipanggil dari semua pintu tadi. Kalau Rasul mengatakan naam, wa arju antakuna minhum. Dia mengatakan iya. Dan saya berharap engkau termasuk dari kalangan mereka. Dipanggil dari semua pintu-pintu surga-surga tadi. Barakallahu fikum. Anak boleh hal di sini ada empat pintu. Sudah disebutkan nama empat pintu. Pintu salat. Terus pintu jihad. Pintu sedekah dan pintu ar-rayyan. Pintu puasa siang namanya ar-rayyan. Empat. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar uh, Al-Asqalani, salah seorang alim dari ulama Syafi'iyah yang punya kitab Bulughul Maram dan semisalnya, beliau menjelaskan kata beliau pintu-pintu yang sisa masih empat tadi ya total semua delapan Rasul membawakan empat sholat Sodakoh sama dengan zakat. Siap sama dengan uh, eh, arayat. Jihad. Beliau mengatakan tersisa rukun Islam yang belum disebut. Yaitu haji. Beliau mengatakan bagia min al-arkanil hajj falahu babu bila Tersisa yang belum disebut rukun Islamnya haji. Maka haji punya pintu khusus dengan tanpa ragu-ragu lagi. Yakin, haji punya pintu. Namanya pintu haji. Bagi orang yang yang gemar berhaji dan haji di makruh. Dia mengatakan setelah itu pintu yang berikutnya. Pintu yang berikutnya ialah Babul kadhimin al-ghayza wal-'afina nas. Itu untuk orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Dan pintu, masih satu pintu, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Namanya babul kafimina lil ghaizi wal adina 'anil nas. Pintu orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Berarti enam. Yang ketujuh, dia mengatakan babul aiman wa huwa babul mutawakkilin. Yang ketujuh namanya pintu aiman. Itu yang paling kanan. Disebut dengan babul mutawakkilin, pintunya orang-orang yang bertawakal yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Namanya babul aiman atau babul mutawakkirin. Lalu mengatakan yang delapan, babul zikir. Babul zikir. Wa yuhtamal ayyakuna babul ilm. Yang kedelapan, pintu zikir. Atau pintu ilmu. Wadah. Sehingga total berapa ya Mas? Delapan. Itu delapan pintu surga namanya sesuai dengan nama amal-amalnya masing-masing. Ada yang mengatakan delapan pintu ini ini pintu yang paling besar, pintu utama, pintu induk. Di dalamnya nanti ada pintu-pintu yang lebih kecil sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi yang dibawakan di atas hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu likulli amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal. Masing-masing orang yang beramal punya pintu. Di pintu-pintu surga akan dipanggil dari pintu amalnya tadi. Yang ini umum. Amal soleh sangat banyak. Tidak cuma delapan. Sangat banyak. Ratusan ribuan amal. Maka masing-masing amal tadi punya itu sendiri-sendiri. Al-Hafidh Ibn Hajar menerangkan, pintu-pintu tadi, pintu-pintu yang lebih kecil. Pintu utamanya, delapan pintu tadi. Pintu sholat, pintu zakat sodakoh, pintu puasa, namanya ar-rayyan, pintu jihad, pintu haji, pintu al-kadhimin al ghayr pintu al-aiman al-mutawakkilin, pintu zikir atau ilmu. Ini utama. Ketika masuk di dalamnya banyak pintu-pintu yang lainnya lagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Luar biasa. Itu pintu-pintu surga. Ketika pintu tadi para fikum dikaitkan dengan amalan berarti untuk bisa membuka pintu surga tadi harus punya amal-amal yang nggak punya amalan nggak mungkin bisa masuk dalam pintu surga. Nah, pintu surga ini memiliki hilqah semacam besi bulatan kayak cincin di situ yang digunakan untuk mengetuk batas. Ada hilqatul bab. Ada hilqatul al-bab. Kata Rasulullah Allah mengatakan, saya nanti yang akan memegang hilqatu babil jannah fauqa'i'uha. Saya nanti akan mengambil halqah ada semacam lingkaran di situ, itu surga dan aku nanti yang akan menggoyang-goyangnya, menggerak-gerakannya untuk me mengetuk surga tadi. Oh, oh, oh. Ada, ada, ada gambarannya ya? Lingkaran besar ya kan? begitu itu untuk digunakan untuk mengetuk itu. Surga jangan dibayangkan kayak sekarang ini. Kembali namanya dua. al mahim surga itu memiliki pintu. Pintu surga luasnya luar biasa. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dia Hasan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pintu surga daun pintunya ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ini ama antara dua daun pintu dua daun pintu dari dari daun-daun pintu surga itu jaraknya sejauh 40 tahun kerjaan. Paham dalam ya? Nah, ya, itu ya? Nah, luasnya seperti itu Disebutkan jaraknya antara Mekah dan Hajar. Ada yang mengatakan antara Hajar dan Mekah. Ada lagi yang mengatakan jaraknya antara Mekah dan Busra. Busra sebuah tempat di Syam. Jadi kalau mau dibikin, atau bikin Google Map gitu ya. Nah, ini Mekah. Yang salah Busro Syam. Atau itu berapa ribu kilo? Berapa ribu ya? Wah, sangat luas. Saya sempat tadi membaca sekilas di internet. Nah, ada sebuah pemberitaan pintu surga telah diketahui dengan Google Maps. Dibikin petanya, ini Mekah, ini wilayah Busro, Syam, Syria. Saudara saya khawatir berapa kilo saya. Lihat saya kembali berapa kilometer jaraknya. Sangat luas. Jangan jangan dibayangkan kayak pintu depan ini atau pintu samping ini terlalu kecil. Surga sangat luas sekali pintu dan ada delapan pintu itu pintu utama. Di dalamnya ada pintu-pintu lagi. Dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, ini terkait dengan masalah pintu. Baru pintu ya, Pak ya. Baru pintu. Surga ini kalau tidak azakumullah darajat bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan-tingkatan penghuni surga nanti. Al jannatu darajat. Al jannatu darajat. Bertingkat-tingkat. Derajat yang paling tinggi ialah surga Al Firdaus. Al Firdausul A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Yang paling tinggi Barakallahu fikum. Ini surga terjauh. Barakallahu fikum. Itu dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu mendengarkan suara muazin maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muazin kemudian ucapkan salawat kepada aku Sebab barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku, aku satu kali, maka Allah akan e, mengucapkan salawat kepada dia sepuluh kali. Kata Rasul, "Tumma salullaha li al Kemudian mintakan untukku mintalah kepada Allah untukku yang namanya al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna minhum. Yang namanya wasilah. Kata Rasul sebuah kedudukan, martabat, derajat di surga nanti tidak akan diberikan kecuali hanya kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan saya berharap saya lah orangnya. Kata Rasul, Faman sa'alali al-wasilata halat alaihi syafa'ati. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Luar biasa. <clears throat> Ini mengatakan apa ya Pak? Adanya sebuah derajat di surga yang sangat-sangat tinggi itu martabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu di juga dalam lafaz yang lainnya diminta dan diperintahkan ketika memohon surga diminta untuk memohon surga al-firdaus. Fa inna saqahu arsy rahman. <clears throat> atapnya atapnya surga firdaus adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian barakallahu Martabat surga sangat banyak. Sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Nanti penghuni surga, arul jannah, ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk sesuai dengan tingkatan amalnya masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha fi fadli a'malihim. Sesungguhnya ahli surga ketika mereka memasuki surga, mereka akan masuk ke dalam surga, singgah di surga sesuai dengan fadilah amalnya masing-masing. Sehingga tergantung bagaimana bagaimana ketaatan dan amalnya masing-masing kita barakallahu fikum. Yang amalnya sekian, dapatnya sekian. Yang amalnya sekian, dapat sekian. Yang amalnya begitu banyak, begitu tinggi, akan mendapatkan martabat yang paling tinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya ikhwan dalam surganya Allah Azza wa Jal jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain <clears throat> itu seperti kita di dunia ini melihat bintang-bintang di langit. Hah? Bintang di langit yang mau hilang. Bukan bintang yang nampak di dekat. Bintang yang jauh yang mau menghilang. Itu jarak antara hurfah ila hurfah. Satu kamar dari kamar-kamar yang lainnya. Satu manzilah dengan manzilah-manzilah yang lainnya lagi. Satu yang di sini, yang lain puncak sama. Hah? Kata orang Jawa, mencit, mencit jauh tinggi besar. Itu caranya. Artinya apa ya Pak? Arealnya sangat luas. Antum jangan bayangkan satu martabat satu kamar kayak kamarnya antum empat kali empat. Nah, luas, luas sekali. Antum di sini, kamar yang lain jauh sebelah sana, jauh sebelah sana sangat luas. Barakallah. Itu terkait dengan darajatul jannah. Ingat, masing-masing martabat barakallah fikum sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Lanjut, apa cerah <clears throat> <clears throat> ya, dulu? Hah? Lanjut aja apa Ya, terus. Apa cerah dulu? Hah? Lanjut. Parang tanggung. Barakallah. Itu terkait dengan yang namanya darajatul jannah. Surga itu bertingkat-tingkat. Masing-masing mendapatkan tingkatan sesuai dengan amal-amalnya. Barakallah. <clears throat> Baik. Di surga nanti barakallah itu. Terdapat yang namanya kusur. Wakiyah. Istana-istana kemah-kemah, tempat tinggal-tempat tinggal yang begitu mewah, yang begitu luar biasa, yang nggak mungkin tergambarkan di benak kita. Disebutkan dalam sebuah ayat, <clears throat> secara umum menggambarkan tentang tempat-tempat di surga nanti. Allah mengatakan dalam firman "Wa masakin fi jannati 'adn." dan tempat tinggal tempat tinggal yang begitu indah begitu nyaman di surga adil di asok dan juga di taubah barakallah juga lo mengatakan tentang ahli jannah wahum fil ghurfati aminun mereka aman damai di kamar-kamar mereka ada tempat tinggal ada kamar-kamar Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ahli jannah akan dikasih pahala, dikasih balasan, mendapatkan kamar-kamar dalam surga dengan sebab kesabaran mereka dan mereka nanti akan saling berjumpa di sana mengucapkan salam dan mengucapkan penghormatan ada Hurufa. Allah mengatakan min fauqiha ghurafun mawqabniyah. Surga kamar dalam surga nanti ya Ikhwan itu bertingkat-tingkat. Kamar di atasnya kamar lagi, kamar lagi, kamar lagi Ghurafun mabniyah. Ya kamar ada kamar-kamar yang dibangun yang tinggi, yang dihiasi dengan indah, yang tinggi-tinggi. Bukan satu kamar, tapi kamar bertingkat-tingkat lantai satu, lantai dua, lantai sekian. Barakallah itu. Bagaimana sesungguhnya kemah-kemah kamar dalam surga ini, ya Irfan? Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu taala dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan al-khaimah dzurratun mujawwafah tuluha fis sama' 30 milah fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya hurum maksuratun fil khiyam bidadari bidadari yang ditempatkan dalam kemah-kemah Kata Rasul menjelaskan, kemahnya, khaimahnya, itu mutiara-mutiara berongga. Berlian. Kemahnya ini terbuat dari mutiara-mutiara berlian yang berongga. Panjangnya, di langit tadi panjangnya 30 mil. Satu mil itu 1,8 kilometer. Satu mil kalau 30 mil berarti berapa ya Pak? 18 dikalikan 3 Hah? 54 5,4 kilo Satu kema loh ya Pak Hah? Sekian kilo Antum punya rumah 100 kali 100 Sudah Masya Allah kan gitu ya Wah istana ini Ini kema Belum istananya, ini, Panjangnya itu 5,4 km. Rumah, kemah, jauh, Itu berapa hektar ya Pak? Hah? Berapa, berapa hektar? Loh enggak, berapa hektar? 5,4 hektar bukan? Lain lagi ya? al lah. Luas. Itu semua terbuat dari mutiara-mutiara berlian yang berongga setiap sudutnya ada bidadari-bidadari yang dipersiapkan untuk orang yang mukmin. Tidak bisa dilihat oleh yang lainnya lagi. Satu mukmin berapa bidadarinya? Misalkan dikaji minimal dua, minimal dua bidadari. Belum lagi kalau istri dia di dunia ini termasuk ahli jannah bagaimana dia gabung ada orang yang mendapatkan lebih dari 70 bidadari nah, yang mati syahid Isabila 70 bidadari sudut-sudutnya itu ada bidadarinya untuk kaum ini tidak dilihat sama yang lain ada bayangkan gimana ya bayangkannya ya sebuah kemah terbuat dari mutiara berlian yang berongga sepanjang 5,4 km. Ya Allah, luar biasa. Tidak terbayang. Tidak terbayang para keluarga. Luar biasa. Dibuat dalam lafaz yang lain. Dalam Sahih Muslim dengan tambahan, tufu alaihimul mu'min. dari kemah tadi yang begitu luas, begitu indah, itu mempesona. Di masing-masing ruangannya ada bidadari-bidadari untuk kaum muslimin. Disebutkan dalam tambahan lafaz yang lainnya, alaihi bul mukmin. Seorang mukmin nanti tawaf mengelilingi para istri-istrinya. Masuk ke istri yang ini, ada yang lihat. Sudah masuk ke istri yang itu, istri yang ini, istri yang ini, istri yang itu. Oh, dikelilingi oleh orang yang bukan tawaf di Ka'bah ini nah, ya, tawaf mengelilingi para bidadari bidadari itu kemahnya Masya Allah tidak terbayangkan barakallahu itu Nama <coughs> ya. Ini namanya masa kina thayyibah Ada tempat tinggal tempat tinggal yang begitu indah. Tempat tinggal tempat tinggal yang begitu indah. Barakallahu fiikum. Masya Allah luar biasa. Yang namanya surganya Allah Azza wa Jalla mungkin diperhatikan dan teman tidak mungkin dibayangkan dengan yang namanya uh, mata kita ini barakallahu fiikum.